Mudah-mudahan kita diantaranya ya. ya. Tadinya nggak pernah buka, nggak pernah baca. Kita berusaha untuk baca, untuk tahu. Baca juga tafsirnya, lihat keterangan para ulama' Maka jemaah sekalian, ini hikmah yang bisa kita petik. Namun pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak sejenak kita untuk lebih meningkat lagi ke ayat berikutnya. Ya. Ayat 52. Karena ini adalah rangkaian ayat yang berhubungan Yang menyingkap hakikat-hakikat kebenaran InsyaAllah ta'ala Ini akan kita bahas pada malam hari ini Ayat lanjutan Al-Ma'idah 51 Lanjutannya 52 dan seterusnya Namun jemaah sekalian Sebelum kita masuk dalam pembahasan Maka Setiap Kejadian Hendaklah kita mengambil pelajaran Dalam peristiwa ini Ada hikmah-hikmah yang besar Minimalnya banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang kemudian tersadar ternyata ayat ini ada ternyata ayat yang memilih ayat yang melarang kita memilih pemimpin orang kafir ternyata itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim dan alhamdulillah tidak sedikit kaum muslimin yang kemudian sadar. Akibat ulah siapa yang menyadarkan? Ternyata ulahnya orang kafir. Ulahnya orang kafir menyadarkan kaum muslimin. Jadi bisa saja perbuatan yang jelek perbuatannya jelek namun memberi manfaat kepada kaum muslimin. Persis seperti yang pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir melakukan kejelekan tapi malah berdampak baik bagi kaum muslimin. Mereka mengira itu akan merugikan kaum muslimin, malah berdampak baik. Mereka membuat makar, Allah pun membuat makar. Dan Allah adalah sebaik-baiknya yang membuat makar. Dulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada beliau oleh orang-orang kafir, "Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Sesungguhnya pasukan musyrikin telah bersatu untuk menyerang kalian maka takutlah kalian jadi jemaah sekalian apa yang mereka lakukan perbuatan yang sangat jelek mau menyerang nabi dan para sahabat beliau kemudian mereka takut-takuti lagi takutlah kalian karena mereka sudah bersatu untuk menyerang kalian tapi jemaah sekalian, apa yang terjadi? Yang terjadi malah kebaikan. Fazadahum imanan. Perbuatan mereka itu hanya menambah keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kenapa? Karena mereka membuktikan janji Allah. Orang yang beriman itu pasti diuji. Pasti diuji. Tinggal janji yang berikutnya, pertolongan Allah. Maka bertambah keimanan mereka. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian mereka mengatakan, cukuplah bagi kami Allah dan hanya dialah sebaik-baiknya kami memohon pertolongan atau kami bertawakal. Jadi hasilnya baik. Menambah keimanan dan tawakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Demikian pula yang terjadi hari ini jemaah sekalian. Orang-orang kafir mereka mengira dengan perbuatan mereka itu akan merugikan kaum muslimin. Akan menipu kaum muslimin. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Kaum muslimin malah jadi tahu Orang-orang yang tadinya tidak tahu malah jadi tahu. Orang-orang yang tadinya masih kurang semangat menghadapi permasalahan ini malah jadi semangat, jadi paham. Jadi betul-betul mengerti. Memang dalam Islam sudah jelas-jelas ayatnya melarang memilih pemimpin kafir. Ayatnya jelas. Dan itu resmi dalam terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia. La tattakhidul Yahuda wan Nasara awliya, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpinmu. Walaupun kalau kita buka tafsir, makna awliya itu lebih luas, bukan hanya pemimpin. Orang yang kita cintai, orang yang kita bersifat setia kepadanya, orang yang kita jadikan teman dekat, itu semuanya terlarang. Termasuk orang yang kita jadikan sebagai pemimpin. Hanya saja subhanallah di terjemahan Depak itu dipilih salah satu makna yang benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipahami. Ya. Dan seingat saya di lajnah pentashih Al-Qur'an dulu kala itu ada namanya Profesor Hasbi As-Siddiqi. Beliau termasuk yang memeriksa penerjemahan Al-Quran tersebut. Iya. Jadi kalau misalkan terjadi sekarang mereka rubah, maka itu bukan bermakna penafsiran yang lama, berarti salah tidak. Sudah benar, cuman memang memiliki banyak makna. Dan semua makna itu benar, tercakup. Mau diartikan teman akrab, mau diartikan pemimpin, sama saja. Dua-duanya terlarang. Iya. Dan Alhamdulillah kaum muslimin menjadi lebih tahu. Dan jemaah sekalian, sebenarnya ini nggak perlu diperdebatkan lagi, boleh atau tidak memilih pemimpin kafir. Karena para ulama telah menukil kesepakatan sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Muslim beliau mengutip dari al qadi Iyad in aqadal ijma ulama telah sepakat tidak ada perbedaan pendapat ulama dari seluruh mazhab bukan hanya mazhab yang empat mungkin kita hanya mengenal empat mazhab tapi mazhab itu sebenarnya banyak cuman yang terkenal empat mazhab dari sebabun yang lainnya sepakat tidak ada perbedaan pendapat haram hukumnya orang kafir memimpin kaum muslimin Bahkan ulama juga sepakat. Kalau tadinya dia muslim, kemudian dia menjadi murtad, maka dia harus dilengserkan. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Walaupun juga perlu kita ingatkan, melengserkan pemimpin, kalau dia masih muslim, sezolim apapun dia, hukumnya haram dalam Islam, juga berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Ulama empat mazhab sepakat, sama. Juga dinukil oleh Imam Nawawi, ulama besar mazhab syafi'i. Dalam syarah muslim, beliau juga menukil sepakat ulama. Kalau dia masih muslim, sezolim apapun dia, haram untuk dilengsarkan. Sebagaimana ulama juga sepakat, kalau dia sudah kafir, harus dilengsarkan, tapi ulama juga mengingatkan kita. Melengsarkan pemimpin yang kafir, tidak boleh mendatangkan kemudaratan yang malah lebih besar. Misalkan terjadi huru hara, terjadi peperangan antara sesama muslim, orang kafirnya yang tertawa. Ya. Misalkan antara aparat dan masyarakat, padahal sama-sama muslim. Ini juga tidak dibenarkan. Kalau kita misalkan mau melengsirkan pemimpin yang sudah kafir, tapi malah kita berhadapan dengan saudara-saudara kita sendiri kaum muslimin dari kalangan aparat. Ini juga salah besar. Melainkan harus sabar terlebih dahulu. Kita tempuh jalan yang lebih baik yang tidak menimbulkan huru-hara dan kekacauan atau pembunuhan antara sesama muslim. Ini yang juga diingatkan oleh para ulama. Tidak boleh ditempuh cara-cara seperti ini. Baik. Jemaah sekalian, satu hikmah lagi dengan adanya kasus Al-Maidah ini di samping menguatkan keimanan kita sebagai muslim atau bahkan mengajarkan orang yang belum tahu padahal dia muslim dan juga jemaah sekalian kejadian ini menyingkap orang-orang yang bermental munafik ini yang perlu kita waspadai ini termasuk hikmah yang besar. Melalui kejadian ini, Allah menyingkap kepada kita orang-orang yang bermental munafik. Dan subhanallah, ternyata yang memiliki mental seperti itu, bukan orang-orang yang bodoh. Ternyata orang-orang terpelajar. Bahkan bergelar profesor doktor. Bahkan dia diserahi amanah besar memimpin sebuah partai yang anggotanya banyak muslim atau bahkan jelas-jelas partai Islam. Lambangnya pun islami banget. Tapi mentalnya mental munafik ternyata. Itulah jemaah sekalian yang disingkap pada ayat berikutnya yang akan kita pelajari sekilas pada malam hari ini. Ayat berikutnya surat Al-Maidah ayat ke-52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fataral ladzina fi qulubihim maradun maka engkau lihat orang-orang yang di hati mereka ada penyakit yusari'una fihim mereka bersegera kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani itu yaqulun seraya mereka berkata nakhsha an tusibana dairah kami melakukan ini karena kami takut akan ditimpa bencana atau malapetaka terhadap kami. Kemudian kata Allah, fa'asallahu ayyatiya bil fath au amri min indih. Maka semoga Allah atau pasti Allah akan mendatangkan kemenangan atau keputusan dari sisinya untuk kaum mukminin Fayusbihu. Maka ketika itu, orang-orang tersebut yang bersegera kepada orang Yahudi dan Nasrani tadi, menjadi alama asarru fi anfusihim nadimin. Atas apa yang mereka sembunyikan di dalam hati-hati mereka, menyesalinya. Jemaah sekalian, inilah ayat surat Al-Ma'idah ke-52. Mari kita lihat penafsiran salah seorang ulama besar ahli tafsir dari mazhab Syafi'i yaitu Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah dalam tafsir beliau. Makna firman Allah, "Fataral ladzina fi qulubihim marad." Awal surat Al-Maidah ayat ke-52. Kata Allah, "Maka engkau akan melihat orang-orang yang di hatinya ada penyakit. Penyakit apa yang dimaksudkan jemaah sekalian? Aisyakun waraibun wanifakun. Penyakit itu adalah ragu dalam keimanan. Tidak yakin dalam iman mereka dan kemunafikan. Perhatikanlah jemaah sekalian, muncul setelah itu, terlihat setelah itu orang yang di hatinya ada penyakit kemunafikan. Allah jelaskan pada lanjutan ayat. Yusari'una fihim. Mereka bersegera kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa maksudnya mereka bersegera? Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, ayyubadiruna ila muwalatihim wa mawaddatihim fil batin wa zahir. Maknanya adalah mereka bersegera untuk bersikap loyal kepada orang-orang kafir dan mencintai mereka baik dalam batin maupun dalam zahir mereka. Inilah jamaah sekalian yang disebut kemunafikan. Pura-pura beriman sebenarnya kafir. Kenapa? Karena ternyata punya sifat setia, punya sifat cinta kepada orang-orang kafir baik secara zahir maupun batin. Secara zahir punya kecenderungan pingin bela orang kafir itu. Padahal sudah jelas-jelas salah. Secara batin juga ternyata demikian. Berbicara, terdengar orang, terlihat orang, pembelaannya kepada orang-orang kafir. Inilah mental kemunafikan itu jamaah sekalian. Jelas di dalam ayat yang mulia ini. Tapi ternyata Orang-orang munafik itu punya alasan. Yakulun, mereka berkata, Nakhsha antusibana dairah. Kami khawatir kita akan ditimpa satu kejelekan, satu bahaya. Kata Imam Nukathir rahimahullah, awaluna fi mawaddatihim wa muwalatihim, annahum yakhshawna ayyaqa'a amrun min dhufril kuffar, min dhafaril kuffar bil muslimin. Mereka beralasan, bahwa kesetiaan mereka dan loyal sikap loyal mereka kepada orang kafir karena khawatir kalau orang kafir menang nanti mereka akan menimpakan bahaya kepada kaum muslimin fatakunu lahum ayad indal yahud wan nasara fayanfa'uhum dzalik oleh karena itu mereka ingin membuat hubungan baik menjalin hubungan akrab dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani sehingga kalau mereka menang maka mereka tidak disakiti. Bagus nggak tujuannya jemaah sekalian? Bagus. Tapi tetap saja salah. Itu sifatnya orang munafik. Hati mereka lebih takut kepada orang-orang kafir dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut sekali kepada orang-orang kafir. Enggak takut kepada Allah. Enggak enak menyakiti orang kafir. Tapi dia berani membuat Allah murka. Jadi Masya Allah tujuannya bagus. Namun tu, dibalik tujuan yang baik itu ternyata mengandung kejelekan. Buktinya dia takut kepada orang-orang kafir. Maka ketika itu Allah mengatakan fa'asallahu ayat bil bilfat. Semoga Allah mendatangkan kemenangan bagi kaum muslimin. Kata asa, kata semoga kalau itu disebut Allah itu pasti bukan sekedar janji yang tidak mungkin ditepati tapi pasti Allah tepati semoga Allah mendatangkan kemenangan bagi kaum muslimin kata Asuddi maksudnya adalah Fathu Makkah sebagian ulama mengatakan maksudnya kemenangan yang lain yaitu ketetapan dan kemenangan dari Allah dan terbukti Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin baik di Fathu Makkah maupun dalam peperangan-peperangan yang lainnya. Artinya apa jemaah sekalian? Enggak perlu kita takut kepada mereka. Enggak perlu kita khawatir. Kita memiliki Rob yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha mampu untuk menolong kita. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah pantas mendapatkan pertolongan atau tidak? Ini yang harus kita selesaikan. Iya. Jangan terlalu kita pikirkan makar orang-orang kafir. Mereka sudah buat ini, mereka sudah buat itu. Jamaah sekalian, makar mereka tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Mereka sudah susun kekuatan, mereka sudah siapkan dana begitu besar untuk memenangkan pertempuran, untuk menguasai kaum muslimin, untuk menyakiti kaum muslimin. Jamaah sekalian, semua itu tidak ada bahayanya bagi kita. Ini harus kita pahami. Enggak ada bahayanya. Apa yang membahayakan kita jamaah sekalian? Yang membahayakan kita adalah dosa-dosa kita. Allah akan timpakan kepada kepada kita kejahatan mereka akibat dosa-dosa kita, bukan karena kekuatan mereka. Karena betapapun mereka kuat, mereka enggak akan pernah lebih kuat dari Allah. enggak mungkin. Tapi kenapa mereka bisa menguasai kita? Bukan karena kekuatan mereka. Bukan pula karena kelemahan fisik kita, lemah dana kita, lemah politik kita. Bukan jamaah sekalian. Tetapi lemah iman kita. Lemah ibadah kita. Lemah akhlak kita. Maka Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita. Allah ingatkan ini dalam banyak ayat. Di antaranya di dalam surat Ali Imran ayat 120. Allah ingatkan kepada kita sifat orang kafir dan orang munafik di dalam ayat ini. Itu sudah sifat mereka dari dulu sampai sekarang. Wa intas wa intamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kalian mendapatkan kebaikan, mereka sakit hati kalau kalian menang, mereka sakit hati. Kalau kaum muslimin menang, mereka sakit hati. Siapa mereka? Orang kafir dan orang munafik. Wa in tusibukum sayyi'atu yafrahu biha. Tapi kalau kamu ditimpa musibah dan malapetaka, mereka senang. Hati-hati jemaah sekalian, jangan sampai kita senang orang kafir menang. Maka ini di antara sifat munafik yang lain yang Allah jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 120. Kemudian jemaah sekalian, mari kita perhatikan lanjutan ayat. Bagaimana menghadapi makar mereka? Wa intus wa intasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha ya'malu innallaha bima ya'maluna muhit. Kalau kalian bersabar dan bertakwa, maka makar mereka tidak akan membahayakan kalian sedikit pun. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha meliputi apa yang mereka kerjakan. Jemaah sekalian, ini janji Allah. Makar mereka, usaha-usaha mereka untuk menguasai kita, untuk menyakiti kita, kata Allah, tidak akan membahayakan kalian sedikit pun. Kalau kalian bersabar dan bertakwa. Ini jemaah sekalian, kunci menghadapi mereka, kunci utama. Jangan kita pikirkan dulu bagaimana menggalang kekuatan, itu bagus. Tapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah perbaiki diri kita terlebih dahulu. Bersabar di dalam syariat Allah dan bertakwa kepadanya itu kunci segala permasalahan hidup kita. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah menegaskan, "Wa يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ wa مِنْ حَيْثُ haitsu Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu berikan jalan keluar baginya dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Belum lagi kalau kita sertakan tawakal dan doa. Allah telah berjanji, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Amma yujibul muttara idza da'ahu wa yakshifu su'a. Siapakah yang bisa menjawab doanya orang yang kesulitan tatkala dia berdoa kepada Allah sehingga Allah juga menghilangkan keburukan darinya. Jemaah sekalian, ini senjata-senjata utama kita. Walaupun kita berjuang, walaupun kita menggalang kekuatan, tapi kalau kita tinggalkan ketakwaan kepada Allah, kita nggak akan menang. Maka di sini Allah mengingatkan kita takut kepada orang kafir adalah sifat orang munafik. Dan itu alasan dia. Kenapa saya bersikap loyal kepada mereka? Karena supaya nanti kalau mereka berkuasa, mereka tidak membahayakan saya. Takut dia kepada orang kafir. Takut kalau-kalau mereka berhasil berkuasa sehingga bisa membahayakan dia. Itu mentalnya orang munafik. Gak perlu kita takut jemaah sekalian kalau kita memiliki syarat kemenangan. Apa itu? Sabar dan takwa. Berdoa dan tawakal. Itu kunci utama. Usaha iya perlu. Harus berusaha. Tapi usaha harus di dalam koridor syariat. Dan sebaik-baiknya usaha jamaah sekalian adalah memberikan pendidikan akidah. Menghilangkan sebab-sebab yang menghalangi pertolongan Allah kepada kita yaitu dosa-dosa kita. Ini yang harus kita basmi di tengah masyarakat Islam. Dosa-dosa kita, jemaah sekalian, ini sebab Allah memberikan pertolongan kepada para sahabat walaupun jumlah mereka sedikit karena ketakwaan mereka. Bukan karena kekuatan senjata jemaah sekalian, bukan karena kekuasaan politik, bukan. Karena ketakwaan. Jadi ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Kemudian kata Allah, "Au amrin min indih." Atau Allah akan mendatangkan keputusan darinya. Kata As-Suddi, yakni darbul jizya 'alal yahud wan nasara, yaitu kaum muslimin berhasil mengalahkan Yahudi dan Nasrani lalu memungut jizyah dari mereka. Fayusbihu, maka jadilah yakni alladzina walau al yahud wan nasara minal munafikin maksudnya yang menjadi di sini adalah orang-orang yang bersikap loyal kepada Yahudi dan Nasrani tersebut dari kalangan orang-orang munafik. Jadi apa mereka jamaah sekalian? Alama asarru fi anfusihim nadimin. Apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka, mereka sesali. Apa yang mereka sembunyikan jemaah sekalian? minal muwalah. Kata Imam Nukathir, yang mereka sembunyikan adalah adanya sifat setia dan cinta kepada orang-orang kafir. Artinya apa? Jadi nampak. Kelihatan. Mereka sesali, itu yang mereka sesali. Jadi ketahuan orang. Iya. Kemudian juga mereka akan menyesali Ternyata orang-orang kafir itu kalau kelak mereka berkuasa, mereka tetap saja akan berusaha untuk memudaratkan kaum muslimin. Sebagaimana kata Imam Nukathir, nadimin, mereka menyesal, ay ala makana minhum, mimma lam yajid anhum syai'an. Juga yang mereka sesali adalah perbuatan mereka mendukung orang-orang kafir, ternyata mereka tidak mendapatkan apapun dari orang-orang kafir tersebut. Wala dafa'anhum mahdhura. Tidak pula bisa melindungi dia dari bahaya. Bal kana ainul mafsadah. Bahkan menolong orang-orang kafir itu, mendukung mereka itulah mafsadat pada hakikatnya. Fa innahum fadahu mereka telah memperlihatkan sendiri keburukan mereka. Wa adharallahu amrahum fid dunya li ibadihil mu'minin. Dan Allah menampakkan di dunia ini hakikat orang-orang munafik itu kepada kaum mukminin. Ba'da angkanu masturina la yudra kaifa haluhum. Setelah sebelumnya mereka tersembunyi. Tidak tahu hatinya seperti apa dengan adanya kejadian ini terlihat hakikat mereka yaitu sifat mereka yang lebih mendukung orang-orang kafir iya kemudian di bagian akhir Imam Nukathir rahimahullah ta'ala berkata falamma in aqadatil asbab al-fadhiha lahum tabayyana amruhum li ibadihil mu'minin fata'ajjabu minhum kaifa kanu yudhiruna annahum minal mu'minin wa yahlifuna ala dhalik wa yata'awwalun fabana kadhibuhum iftira'uhum kata beliau setelah tersingkap kejelekan mereka dan menjadi jelas bagi kaum mukminin ternyata mereka adalah orang-orang yang di dalam hatinya menyimpan kemunafikan maka kaum muslimin pun heran bagaimana bisa mereka menampakkan keimanan bahkan mereka bersumpah sebagai orang-orang yang beriman lalu menjadi jelas kedustaan mereka. Artinya apa jemaah sekalian? Orang yang di dalam hatinya ada kedustaan, berhati-hatilah Allah Azza wa Jalla akan menyingkap kedustaan mereka dan orang-orang akan mengetahui hakikat mereka. Jemaah sekalian, inilah penjelasan Imam Ibn Kathir rahimahullah terhadap lanjutan ayat surat Al-Maidah 52 menyingkap tentang orang-orang munafik seakan-akan ayat ini berbicara tentang kejadian di masa ini. Padahal ayat ini turun 14 abad yang lalu. Tetapi demikianlah jemaah sekalian. Masa akan terus bergulir. Dan adanya orang-orang kafir dan orang-orang munafik tetap sampai hari kiamat. Oleh karena itu kita harus hati-hati, harus waspada. Sebaik-baiknya cara untuk menghadapi mereka. Yang pertama sekali adalah kuatkan ilmu, kuatkan amal, kuatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena itulah kunci untuk meraih pertolongan Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Barangkali masih ada waktu untuk tanya jawab, saya persilahkan. Bagaimana kalau hukumnya kalau mereka mengirim atau memberikan masjid, mereka mengirim memberi biaya umroh misalnya kepada orang orang Baik pada asalnya menerima hadiah dari orang-orang kafir itu boleh selama jelas-jelas kita tahu itu bukan harta haram pada asalnya boleh tapi kalau dibalik itu ada misi-misi tertentu yang bisa membahayakan kaum muslimin maka tidak boleh kita terima dan itulah kenyataannya sudah dari dulu itu metode mereka. Pura-pura ngasih hadiah, ngasih sedekah, padahal di balik itu ada tujuan-tujuan jahat. Yaitu supaya kaum muslimin punya kecenderungan hati cinta kepada mereka, setia kepada mereka, mendukung kepada mereka. Dan jemaah sekalian, itu sudah karakter jiwa. al kulubu mayyalatun ila man ahsana ilaiha. Hati itu akan condong kepada yang berbuat baik kepadanya. Maka hati-hati. Hati kita nanti jadi cinta kepadanya, itu yang dia inginkan. Dan Allah telah mengingatkan kita, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Janganlah hatimu condong kepada orang-orang yang zalim itu sehingga kamu disentuh oleh api neraka. Wal billah. Iya. Apalagi jamaah sekalian, ada yang betul-betul sampai murtad dikasih hadiah, dikasih fasilitas, dikasih terus, akhirnya murtad keluar dari Islam. Jamaah sekalian, sekedar mereka mengungkit pemberian itu saja sudah nggak boleh kita terima. Jangankan orang kafir, orang Muslim mau ngasih hadiah kepada kita, tapi kita sudah tahu orang ini suka ngungkit-ngungkit pemberiannya, maka kita jangan terima. Ya, walaupun sama Muslim, kita tahu orang ini dia sukanya begitu. Dia ngasih sekarang, tapi nanti dia ungkit-ungkit. Ya, maka kita nggak boleh terima, apalagi dari orang kafir. Ya, wallahu alam. Masih ada waktu? Silakan. Baik. Pertama, kita berusaha lagi menasehati para pemimpin kita dengan nasihat yang baik. Walaupun sekarang nggak berhasil, mungkin masih bisa ada pengadilan lagi yang bisa membuat dia dihukum. Ya. Walaupun saya kurang setuju hukumannya. Harusnya dihukum mati. Ya. <laughs> Tapi nggak apa-apa daripada nggak dihukum sama sekali. Jadi tetap kita berusaha menasihati dengan baik. Dan hindari perbuatan-perbuatan yang justru akan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Seperti yang saya isyaratkan tadi, kalau aparat muslim, masyarakat muslim terjadi bentrok, terjadi pertumpahan darah, mereka malah tertawa. Beda kalau aparatnya semuanya mereka. Kan mayoritas muslim juga aparat. Di rumah keluarganya muslim menunggu. Menunggu suaminya, menunggu orang tuanya pulang. Ini yang terjadi jemaah sekalian. Harus kita pikirkan ke depan. Bisa jadi ini sengaja mereka ciptakan untuk membuat sesama muslim itu bentrok. Ya. Jadi ini yang harus kita waspadai, harus kita jauhi. Maka tadi kita sudah sebutkan ayat wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a kalau kalian bersabar dan bertakwa tidak membahayakan makar mereka sedikit pun kalau dia tidak dihukum itu bagian dari makar mereka maka Allah telah mengingatkan kita sabar dan takwa menghadapi makar itu sabar Jangan melakukan hal-hal yang justru bisa mendatangkan kemudaratan yang lebih besar bagi kita. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dulu persis atau hampir mirip dengan yang terjadi hari ini bahkan di, di dahulu itu bisa jadi lebih dahsyat penguasa di masa itu benar-benar menghina Al-Quran apa yang dia katakan Al-Quran makhluk ini hinaan yang lebih dahsyat daripada sekarang kenapa? karena ini mencakup seluruh ayat Seluruh ayat Al-Quran itu makhluk. Makhluk itu artinya apa jemaah sekalian? Itu bisa benar dan bisa salah. Boleh kita beriman, boleh tidak. Itu artinya. Boleh nanti suatu saat direvisi, satu saat mati. Sudah nggak cocok. Itu betul-betul hinaan. Bukan hanya itu jemaah sekalian, penguasa di masa itu memaksa para ulama untuk mengikuti akidahnya yang ulama semuanya sepakat itu adalah akidah kekafiran. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir, murtad keluar dari Islam. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullahi azza wa jalla, ucapan Allah. Bagaimana dikatakan makhluk? Jadi ulama ketika itu disiksa, dibunuh. Dan termasuk yang paling tersiksa adalah Imam Ahmad. Beliau dipenjara, bukan hanya dipenjara, dipukuli hampir saja beliau mati. Imam Ahmad rahimahullahu taala. Tapi jemaah sekalian, apa yang beliau lakukan? Beliau terus bersabar. Padahal jemaah sekalian, kalau beliau mau seluruh kaum muslimin, seluruh masyarakat muslim atau mayoritasnya mendukung beliau. Mendukung beliau. Ketika beliau wafat, jutaan manusia mengiringi beliau sampai di kuburnya. Dan ulama di masa itu nggak seperti masa ini. Ulama di masa itu betul-betul didengar. Kalau di masa ini dipelototin ulamanya. Ya. Di apa namanya dibentak-bentak ulamanya. Ini di masa sekarang. Ulama nggak dihargai. Tapi di masa itu ulama betul-betul dihargai. Pemerintah bukan dihargai, cuma ditakuti. Pemerintah nggak bernilai ketika itu. Kalau dia zolim, cuman ditakuti karena kezolimannya. Yang dimuliakan adalah para ulama. Andai Imam Ahmad memimpin penyerangan kepada pemerintah, niscaya mereka akan menang. Karena mayoritas mendukung. Tapi jamaah sekalian, ketika masyarakat mengusulkan hal ini kepada Imam Ahmad, beliau mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan kalian permainkan darah kaum muslimin. Artinya apa jemaah sekalian? Imam Ahmad takut tumpah darah kaum muslimin. Iya. Kemudian ada yang mengatakan kepada Imam Ahmad, bukankah dia sudah melakukan kekafiran? Itu juga musibah kaum, kepada kaum muslimin. Maka Imam Ahmad menjawab, betul itu musibah, tapi itu musibah yang khusus. Kalau kita menantang dia, kalau kita kudeta, kalau kita melengsarkan dia, akan menjadi musibah yang umum. Artinya apa? terjadi huru hara di tengah-tengah masyarakat. Ini yang harus kita waspadai, ini yang harus kita hindari. Dan tadi kita sudah sebutkan kesepakatan ulama, pemerintah sezolim apapun selama dia masih muslim, sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat. Silakan dirujuk di dalam diantaranya dalam Sahih Muslim, Syarah Sahih Muslim juz ke-12 karya Imam Nawawi rahimahullah. Beliau menukil kesepakatan ulama, sezolim apapun pemerintah, haram hukumnya dilengserkan selama dia masih muslim. Kenapa jamaah sekalian? Karena dikhawatirkan justru akan memunculkan mudarat yang lebih besar, yaitu perang saudara. Yang berperang sama-sama muslim. Kalau perang dengan orang kafir itu namanya jihad. Kalau perang sesama muslim itu namanya musibah, bencana. Ya, kan nggak semua orang muslim paham masalah ini. Mereka pikir kalau kita mempertahankan pemerintah misalkan itu baik. Yang satu lagi pingin melengsirkan sama-sama muslim. Maka ini tidak sepatutnya terjadi. Iya. Jadi jamaah sekalian, tetap dalam koridor kesabaran dan ketakwaan pasti yakin pasti Allah akan berikan pertolongan. Yakin. Harus yakin. Ini ayat Allah. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'an. Kalau kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, tidak akan membahayakan sedikit pun makar mereka kepadamu. Artinya apa? Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Jangan turuti emosi kita. Kalau bicara emosi semua emosi. Tapi emosi kita harus tunduk di bawah ketetapan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, barangkali seperti itu Pak. Wallahu alam. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Kalau sekarang ini ya, kelihatannya pemerintahnya dan aparatnya itu condong mendukung si kafir. Oh, dalam ayatnya itu berarti termasuk golongan mereka dong. Nah itu berarti Islamnya hanya Islam ya jelas. Baik, ini pertanyaan bagus sekali. Boleh boleh Islam. Iya. Jemaah sekalian, hukum kemunafikan itu ada hukum umum dan ada hukum person. Yang kita pelajari sekarang itu namanya hukum umum. Tidak setiap orang yang memiliki sifat seperti ini langsung bisa kita vonis kamu munafik. Nggak bisa. Ini namanya hukum umum. Kenapa nggak bisa? Karena dalam Islam orang bodoh yang tidak mengetahui bisa jadi Allah maafkan dia. Bahkan jangankan kemunafikan, kekafiran yang sudah jelas-jelas karena dia bodoh, dia belum tahu, bisa jadi Allah maafkan. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang seseorang pada umat terdahulu, sebelum dia mati, dia berwasiat kepada dia berwasiat kepada uh, anaknya. Kalau saya mati bakar jasad saya. Tumbuk jadi abu, kemudian lempar ke angin. Kalau Allah bisa menghidupkan saya kembali, niscaya saya akan diberikan azab yang keras. Perhatikan jemaah sekalian ucapannya ini. Ini ucapan kekafiran. Sama dengan kemunafikan. Tapi ternyata setelah dia dihidupkan kembali oleh Allah dan Allah tanyakan kepadanya, "Kenapa kamu melakukan itu?" Apa jawabannya? "Karena takut kepadamu." Maka dari sini ulama mengatakan karena kebodohan dia, ketidaksengajaan dia, ketidaktahuan dia, Allah memberi maaf. Apalagi kalau ternyata aparat-aparat itu dia sama sekali nggak berniat membela orang kafir. Tapi dia menjaga keamanan. Bedakan ya. Iya. Mereka menjaga keamanan bukan hendak membela orang kafir itu. Iya. Kalau kita kemudian tidak merasa aman atau kita berbuat kerusakan karena tidak dijaga oleh aparat, siapa yang rugi? Kita sendiri yang rugi. Islam yang citranya menjadi buruk. Maka penting keberadaan aparat di situ. Jangan kita langsung ambil kesimpulan berarti dia mendukung orang kafir tidak. Nggak boleh seperti itu. Ya, jadi ini hukum umum. Menghukumi person-person tertentu lain lagi ceritanya. Iya, mudah-mudahan dipahami. Waktu sudah habis. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan.